Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya ada ikan-ikan yang berada di kolam ini. Dan saya teringat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Di dalamnya ia menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian lanjutan hadis tersebut Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya karena ridho untuk penuntut ilmu. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wal hitanu fi jawfil ma' Dan sesungguhnya, seorang yang berilmu sungguh akan benar-benar akan dimintakan maghfirah oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi dan ikan-ikan yang ada di dalam dasar lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tuntutlah ilmu. Jika Anda ingin seluruh yang di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di dalam lautan beristighfar meminta maghfirah kepada Allah untuk Anda. Dan salah satu makna istighfar adalah memintakan kepada Allah penutup dosa. Jadi dosanya benar-benar tertutup rapi aib dosanya tidak diketahui oleh satu manusia pun di dunia ataupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza syai'un 'azim." هذه المخلوقات الكثيرة العلوية سفلي والسفلية ini adalah sesuatu yang sangat agung makhluk-makhluk yang sangat banyak ini baik yang di atas ataupun yang di bawah as-sama'u bima fihi min malaika wal malaikatu la yu'lamu adaduhum illa Allah subhanahu wa ta'ala Artinya langit yang ada di dalamnya para malaikat dan para malaikat tidak ada yang mengetahuinya mengetahui jumlah bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu wa ma fiha min dawabin wa hayawanatin fil barri wal bahri كله تستغفر لطالب العلم ilm. شيء عظيم Dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dari mulai binatang, kemudian seluruh hewan-hewan daratan, lautan, udara seluruhnya meminta ampun untuk penuntut ilmu. Ini adalah sesuatu yang sangat agung Hadhil awalim al-kathirah والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض هذا شأنها مع طلب مع طالب العلم تستغفر له وتدعو له هذا شرف عظيم antariksa yang ada di langit dengan segala macam ada yang makhluk ada di dalamnya dan seluruh makhluk-makhluk yang begitu banyak di langit dan di bumi Beginilah keadaan mereka. Memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ingin dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, tuntutlah ilmu. Apalagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu bukan hanya tugas para santri, para kiai, para ustadz, para guru. Bukan. Terutama ilmu-ilmu yang haram Anda bodoh di dalamnya. Akidah yang benar, ibadah yang benar, tata cara muamalah yang benar, tingkah laku yang diatur oleh Islam. Ini haram seseorang untuk bodoh di dalamnya. Oleh karenanya kita tidak haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan dia adalah tuntutan zaman. Semua permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang dari mulai kebobrokan moral, dari mulai degadensi akhlak yang sangat rendah terutama di kalangan-kalangan pelajar pornoisme, pornografi, kelakuan-kelakuan seksual yang membabi buta di luar nikah yang resmi itu ditanggulangi hanya bisa dengan persuasif ilmu agama. Kemudian mencari hal-hal yang diharamkan, kemiskinan, kebodohan, bisa ditanggulangi hanya dengan ilmu agama. Para pemirsa, sekali lagi saya katakan, tuntutlah ilmu. Dan sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan perkataan Imam Luqayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu in wa shifa'uhu amrani muttafiqani fit tarkib wa shifa'uhu fit tarkibi muttafiqan nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabban artinya kebodohan adalah penyakit yang sangat membinasakan dan obatnya adalah ayat dari Al-Quran dan hadis Rasul serta pengajar yang Rabbani maka tuntutlah ilmu jika Anda ingin ikan-ikan ini beristighfar untuk Anda. Karena menuntut ilmu adalah wajib dan tuntutan zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.